Insyaallah kita sekarang akan bahas permasalahan yang lain yaitu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan judul babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh kita mengucapkan assalamu alallah. Assalamu alallah. Ini berkaitan dengan zaman dulu ya. Zaman dulu di awal-awal Islam masih banyak yang belum mengerti Islam. Mereka itu suka memberikan salam kepada Allah. Kan biasanya salam di antara kita, assalamualaikum. Ini memberikan salam kepada Allah. Salam sejahtera atas Allah. Ya, kita baca dulu isinya. Beliau membawakan di sini cuma satu hadis saja. Fi sahihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam La taqulu assalamu ala Allah fa الله هو salam. Ya. Di dalam hadis sahih disebutkan melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya beliau mengatakan kami para sahabat apabila kami bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadik assalamu ala fulan wa fulan kalau kita baca sholat ya, Tashahud At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Itu riwayatnya, riwayat sahih Ibnu Abbas. Aja juga riwayat Ibnu Mas'ud yang sahih. At-tahiyyatulillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa alaibadillahi salihin. Rasulullah akan mengajarkan seperti ini. Sebelumnya mereka bukan seperti itu. Mereka sebelumnya mengucapkan assalamu ala min ibadih. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Israfil. Semuanya diberikan salam. Termasuk juga Allah diberi salam. Allah diberi salam. Makanya kemudian oleh Rasulullah diajarkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Kita memakai domir khitab kata ganti orang kedua tunggal ini supaya kita lebih khusyuk ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Rasulullah hadir di depan kita. Jadi supaya kita ini benar-benar apa namanya ada kuwatus tihdharin nabi. Ada kekuatan menghadirkan nabi seakan-akan di depan kita. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Salam sejahtera atas kami semuanya dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita ucapkan ini semua hamba Allah yang soleh kena. Yang di langit, yang di bumi, manusia, jin, malaikat semuanya kena. Jadi enggak usah diperinci. Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala Israfil. Gitu. Apalagi Assalamu ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu mengucapkan assalamu alaikum salam sejahtera atas Allah. Karena Allah itu adalah Assalam. Jadi di antara nama Allah itu adalah Assalam. Ya kan? Assalam. Seperti di Asmaul Husna kalau kita lihat di sana ada Assalam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Apa arti assalam? Kan kalau kita mau mengamalkan asmaul husna, kita harus paham apa maknanya. Kemudian baru kita bisa mengamalkan mengamalkan konsekuensinya. Assalam menurut para ulama di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, assalamu ay as-salimu min kulli aibin wa naqsin wa an mumatsalati ahadin min khalqihi lahu. Assalam, Allah taala assalam, yaitu Allah yang selamat dari semua cacat dan kekurangan dan Allah itu bebas dari sekutu di antara makhluknya. Jadi kalau kita mengucapkan assalam, kita bayangkan bahwa Allah ini maha sempurna, maha suci. Allah tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Enggak ada sekutunya, enggak ada saingannya. Allah adalah As-Salam. Kemudian di antara makna As-Salam pula wa huwal musallimu ibadihi minal afati wal baliyat. Dan Allah pula yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya dari segala bencana dan balak. Jadi as-salam itu maknanya luas sekali. Pertama-tama assalam itu pada diri Allah, kemudian assalam kepada makhluknya Allah, hamba-hamba Allah. Yang pertama assalam pada diri Allah, Allah itu bebas dari aib, dari cacat, dari kekurangan, dari kejelekan, dari sekutu. Semua yang buruk tidak ada pada Allah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Keselamatan dari aib, dari keselamatan dari bencana, dari musibah, dari balak dan yang lain-lainnya. Assalam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Biasanya nama assalam kita sebut di mana? Setelah salat ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cuman itu aja. Jangan ditambahin lagi ya. Karena kita akan lapat dari Rasulullah yang sudah diajarkan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kemudian juga dibaca ketika melihat Ka'bah. <clears throat> ketika kita baru datang ke Mekah, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, itu kita mengangkat dua tangan. Angkat dua tangan tinggi-tinggi sambil mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi enggak ada tambahan yang lain-lainnya. Wa adkhilnal jannata daras salam dan seterusnya itu tambahannya. Jadi kalau ada lafaz dari Nabi kita jangan nambahi, jangan kurangi. Allahumma antas salam. Wahai Allah, engkau adalah as-salam. Dengan mana as-salam tadi? Wahai Allah, engkau adalah bebas dari aib, dari cacat, dari kekurangan, dari sekutu, dari saingan, dari semuanya. Wahai Allah, engkau memberikan keselamatan kepada hamba-hambamu dari semua bencana, semua musibah. Wa minkas salam dan darimu ya Allah as salam. Segala kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, semuanya yang baik darimu. Fahayyina Rabbana salam. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan as salam. Maknanya tambah luas lagi as assalam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kemudian dari nama assalam ini pula konsekuensinya bahwasanya kita hamba-hamba Allah tidak bisa memberikan madharat kepada Allah. Kita bisa enggak mencelakakan Allah? Enggak bisa, karena Allah adalah Assalam. Allah itu yang selamat dari aib, kekurangan, sekutu semuanya sehingga tidak ada orang yang bisa mencelakakan Allah. Kemudian walan yablughu naf'ahu fayanfa'uhu. Kita memberi manfaat kepada Allah, bisa atau enggak? Enggak bisa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya manusia dan jin semuanya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, itu semuanya bertakwa kepada Allah. Bertakwa seakan-akan hati mereka adalah hati satu orang yang bertakwa kepada Allah maka kerajaan Allah tidak bertambah sedikit pun. Sebaliknya seandainya manusia dan jin dari yang awal sampai yang akhir semuanya durhaka kepada Allah. Seakan-akan seperti hatu, hati satu orang yang durhaka. Maka kerajaan Allah enggak berkurang. Allah ya tetap Allah. Kita mau nyembah Allah, Allah ya Allah. Kita mau durhaka kepada Allah yang namanya Allah ya Allah. Allah enggak berkurang, Allah enggak bertambah. Allah tetap. Justru yang butuh adalah kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Wahai manusia, kamu semuanya melarat di depan Allah, butuh Allah, Allah yang maha kaya. Allah tidak butuh kita. <clears throat> Kemudian seandainya manusia dan jin semuanya kumpul di tanah lapang dari yang awal sampai yang akhir, semuanya minta kepada Allah. Semuanya mohon kepada Allah dengan permohonan berbeda-beda. Kemudian oleh Allah diberikan semuanya permohonannya. Maka perbendaharaan Allah tidak berkurang illa kama yang kusul mikhiyatu ida udkhilal bahar. Kecuali seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke ke laut. Jarum dimasukkan laut lalu diangkat. Air laut berkurang enggak? Enggak berkurang. Maksudnya perbendaharaan Allah tidak berkurang sama sekali. Allah Maha Kaya. Jadi maksudnya bab ini kok kaitannya dengan tauhid yaitu kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak membutuhkan kita justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh doa-doa kita. Justru kita yang butuh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada bab lagi, bab ini penting karena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu babnya berjudul babun Qawlu, qawlu Allahumma ighfirli in Yaitu bab tentang ucapan seseorang, wahai Allah, ampunilah hamba jika Engkau mau. Ya. Jadi minta ampun sambil dikaitkan kehendaknya Allah. Wahai Allah, ampunilah hamba kalau Engkau mau. Wahai Allah, berilah hamba rahmat kalau Engkau mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihi dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arham Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alata fa innallaha la mukraha lahu Kata beliau, janganlah seorang dari kamu mengucapkan, Wahai Allah, ampunilah hamba jika engkau mau. Wahai Allah, rahmatilah hamba jika engkau mau. Hendaklah seorang dari kamu itu bersungguh-sungguh ketika meminta kepada Allah. Bersungguh-sungguh, serius kepada Allah ketika minta. Karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya. Wali Muslim dalam riwayat Muslim wali yu'azzimir raghba fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Hendaklah memperbesar harapannya kepada Allah karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang diberikannya dianggap besar. Ini berkaitan dengan adabnya doa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Doa itu ada dua macam. Doa yang macam pertama adalah doa yang pasti maslahatnya. Maslahatnya pasti. Yang kedua, doa yang kita panjatkan kita belum tahu maslahatnya. Masih ragu-ragu kita tentang maslahatnya untuk diri kita. Jadi doa-doa yang kita tahu pasti maslahatnya, jangan ragu-ragu kalau minta. Pastikan yang ngotot kepada Allah. Bahkan Allah itu paling senang ketika orang itu ngotot dalam berdoa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ngotot kepada Allah berdoa. Seperti apa yang pasti kebaikannya? Seperti minta ampun. Minta ampun 100% baik, enggak ada buruknya. Jadi jangan ragu-ragu, ya Allah ampunilah hamba, ampunilah wa doa yang sebanyak-banyaknya. Pengakuan-pengakuan kepada Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan seterusnya. Ini baik 100%. Kemudian termasuk yang baik pula 100%, enggak ada keburukannya minta rahmatnya Allah. Allahumma arhamni. Bagus. Jadi kalau benar-benar baik, yakin baiknya, jangan ragu-ragu. Kemudian apalagi termasuk yang baiknya itu 100%, enggak ada buruknya. <clears throat> Minta sehat. Iya, sehat baik enggak? Sehat itu baik. Baik minta sehat. Masa ada orang yang ya Allah, sehatkan hamba kalau engkau mau. Ya enggak ada orang gitu itu. Malah Rasulullah menyuruh kita sallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, sehat wal afiat, sejahtera. Karena sehat itu baik, minta kepada Allah sehat. Sehat itu enak, baik. Kemudian termasuk pula yang baik yang tidak ada keraguan tentang kebaikannya, minta rezeki yang halal. Minta rezeki yang halal, baik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika aman siwa. Pasti baik rezeki yang halal. Kita di dunia, kita butuh makan, butuh minum, punya anak, punya istri, butuh makan, butuh minum. Kita butuh rezeki yang halal. Itu baik. Pokoknya segala yang pasti baiknya, jangan ragu-ragu. Mantap mintanya kepada Allah. Tapi kalau sesuatu yang kita masih ragu-ragu tentang kebaikannya, maka jangan kita ngotot memastikan kepada Allah, tapi kita kaitkan kepada kehendak Allah. Contohnya apa? <coughs> Contohnya apa? Contohnya kekayaan. Ya Allah, berikanlah hamba kekayaan seperti kekayaannya Korun. Ya. <laughs> Minta kaya, minta kaya baik atau tidak? Minta kaya itu kita nggak tahu apakah baik untuk kita atau tidak. Kalau minta rezeki yang halal baik, tapi kalau minta kaya, karena kita nggak tahu apakah lebih baik bagi kita kaya ataukah lebih baik bagi kita sederhana. Kita nggak tahu. Kita kaitkan pada kehendak Allah. Karena kita nanti minta kaya, kaya terus setelah kaya malah nggak karu-karuan. Karena ada orang diuji dengan susah dia sukses, diuji dengan senang malah dia gagal. Minta kaya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, nah, itu kehendak Allah aja. Karena kita nggak tahu maslahatnya. <clears throat> Jadi yang kita ragu-ragu termasuk minta hidup Semoga Allah memanjangkan umurmu. Oh, jangan mau. Kalau ada orang berdoa gitu jangan mau. Harus tambahin lagi. Panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah. Kalau hanya panjang umur saja jangan. <clears throat> Bahkan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, hidupkan hamba. Jika hidup itu baik bagi hamba. Dan matikan hamba. Jika mati baik bagi hamba. Karena kehidupan kita ke depan kita nggak tahu. Apakah ke depan kita tambah baik atau tambah nggak karu-karuan. Wallahu Jadi kita minta dipilihkan Allah. Ya Allah kalau memang hidup baik bagi hamba, hidupkan. Kalau memang mati baik bagi hamba, matikan. Kita nggak tahu maslahatnya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, paling enak itu kita menyerahkan pilihan kita kepada Allah. Paling enak. Orang yang menyerahkan pilihannya kepada Allah sambil dia berusaha mencari sebab-sebab itu hidupnya tenang sekali. Iya, tenang sekali. Di apa apakan oleh orang, ya. Ya sudah, ini adalah ketentuan Allah. Tapi dia selalu berusaha untuk yang baik-baik ya, bukan pasrah, bukan seperti orang frustasi putus asa enggak, tetap usaha. Tetap usaha. Termasuk kalau kita punya cita-cita. Kamu punya cita-cita apa? Misalnya kepingin punya cita jadi punya apa? Punya perusahaan yang besar misalnya. Kita belum tahu maslahatnya. Kita ingin itu, berusaha ke sana. Ternyata setelah dapat itu malah akhirat kita berantakan tidak karu-karuan. Nauzubillah. Kita kepingin itu, boleh. Ya Allah, saya kepingin itu ya Allah. Kalau memang itu baik bagi saya ya Allah, lancarkan, mudahkan, gampangkan, berilah barokah ya Allah. Kalau memang itu adalah buruk ya Allah, gagalkan ya Allah. Gagalkan, bersulit dan berilah ganti yang lebih baik. Itulah namanya istikharah. Ya kan? Kita akan diajarkan istikharah. Istikharah itu perlu. Kalau bisa tiap hari istikharah. Karena dalam kehidupan ini kita selalu berada di antara pilihan-pilihan yang kita bingung. Kita kadang milih sendiri nanti keliru. Kalau sudah keliru, terlanjur keliru, repot nanti. Jadi istikharah. Jadi ada doa istighfar kan? Allahumma inni bi ilmika wa astaqdiruka kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa anta a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra apa urusannya khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبات أمري عاجله وآجله فاصرفه عني wasrifni عنه waqtur لي الخير حيث كان ثم أرضني به bi يا ya arhamar minta dipilihkan Allah paling enak minta dipilihkan Allah karena pilihan kita belum tentu pilihannya Allah Subhanahu wa taala paling enak dipilihkan Allah kita hidup tenang tentram damai kita serahkan diri kita semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah, saya bodoh, engkau yang pinter, saya melarat engkau yang kaya, saya hina engkau yang mulia dan segala-galanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Kita mohon kepada Allah jangan sampai Allah meninggalkan diri kita sekejap mata pun. Kalau kita ditinggalkan Allah sekejap mata kita bakal binasa. <clears throat> Jadi di antara adab doa ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah supaya doa kita mustajab dikabulkan oleh Allah. Kalau kita minta sesuatu yang pasti baiknya jangan ragu-ragu yang mantap, yang mantap. <clears throat> Ibadah doa ini enak. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an yaitu di surat Ghafir ayat 60, apa kata Allah? Udu'uni astajib lakum. Ayat ini indah sekali. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Allah nyuruh kita doa dan Allah menjamin mengabulkan doa kita. Bahkan langsung jawabannya Allah, Udu'uni langsung astajib lakum. Tanpa ada kata-kata saufa astajib lakum, sa astajib lakum tidak ada. Berdoalah kepadaku aku kabulkan doamu. Bahkan setelah itu Allah ngancam orang yang enggak mau doa dianggap sombong. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong enggak mau beribadah, enggak mau doa kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang lalu juga telah kita bahas bahwasanya kalau kita minta manusia, manusia bosan, marah kepada kita. Kalau kita minta kepada Allah, Allah tambah senang. Justru kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah malah marah. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang enggak minta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Kalau kita datang ke rumah orang, ngetuk pintunya, mau minta, marah enggak orang itu? Marah sekali. Marah sekali apalagi ketika tidur, diketuk pintunya, mau membangunkan orang tidur, minta lagi. Ya, memberi masih tidak apa-apa ya. Tidur dibangunkan dan membangunkan minta lagi. Tapi kalau Allah tidak, kita bilang aja kepada ya Allah, saya sudah mengetuk pintu semuanya. Semua pintu tertutup ya Allah. Saya sekarang mengetuk pintumu ya Allah. Pintumu nggak pernah tertutup ya Allah. Pintumu selalu terbuka ya Allah. Saya minta kepada orang ya Allah ditolak semuanya. Saya sekarang minta kepadamu ya Allah. Engkau tidak pernah tidak pernah menolak orang yang minta kepadamu. Ya. Kemudian berikutnya pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawablah, sesungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung, dikabulkan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa semua doa kita oleh Allah dikabulkan. Tidak ada doa yang ditolak. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lain-lainnya, Syekh Bani menyatakan sanatnya hasan melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah ihdatsanat imma an tu'ajjala lahu da'watu wa imma an yaddakhiraha ila yaumil qiyamah wa imma an yasrifa anhu min minas su'i mithlaha tiadalah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur pemutusan silaturahim, maka pasti oleh Allah doanya dikabulkan dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama doanya oleh Allah dikabulkan di dunia. Kemungkinan kedua doanya oleh Allah disimpan di akhirat baru dikabulkan. Yang ketiga doanya untuk nolak keburukan, nolak bala. Jadi kalau kita lihat hadis ini nggak ada doa tertolak. Yang penting doa kita tidak mengandung dua unsur, tidak mengandung unsur dosa, tidak mengandung unsur pemutusan silaturahim. Seperti apa unsur dosa? Unsur dosa misalnya ada orang mau mencuri ya. Sholat dulu dua rakaat. Ya Allah, saya mau mencuri ya Allah, mudah-mudahan berhasil, lancarkan urusan saya. Ya nggak mungkin. Enggak mungkin ya. Atau mau pacaran berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pacar yang cantik, yang gini. Ya nggak mungkin. Atau mengandung unsur pemutusan silaturahim. Jadi doa mendoakan keburukan untuk keluarganya. Celakakan kakak saya, celakakan adik saya, celakakan ibu saya, celakakan anak saya. Tidak dikabulkan. Kalau tidak ada dua unsur ini dikabulkan oleh Allah dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama doa kita dikabulkan di dunia. Cepat atau lambat. Sekarang kita berdoa, sekarang dikabulkan. Atau besok, besok lusa, minggu depan bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 40 tahun lagi, 80 tahun lagi. Pokoknya dikabulkan oleh Allah di dunia, cepat atau lambat. Karena Allah mengabulkan doa kita ini dengan caranya Allah sendiri. Yang Allah tahu maslahatnya. Mungkin kita doanya sekarang baru dikabulkan 10 tahun kemudian. Karena Allah tahu maslahatnya. Sebagaimana anak kecil minta kepada bapaknya, Pak, belikan saya pedang, Pak. Kalau bapaknya membelikan pedang, itu bapak yang bodoh. Kalau bapaknya pinter nggak dibelikan dulu. Nanti kalau sudah besar, sudah pandai, sudah berakal baru dikasih pedang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ayub ya ketika sakit berdoa kepada Allah, tujuh tahun baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa kita oleh Allah disimpan di akhirat. Semuanya disimpan oleh Allah. Nanti setelah kita mati di akhirat baru diberikan semuanya kepada kita oleh Allah. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah tidak diberikan permintaan kita. Tapi oleh Allah doa itu dialihkan untuk nolak balak. Jadi misalnya kita minta ya Allah berilah harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, misalnya gitu ya. Oleh Allah nggak diberikan ini dialihkan. Ada balak mau turun menimpa kita, itu ditabrak oleh doa kita. Tabrakan antara doa dengan balak. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ketika terjadi tabrakan antara doa dengan balak itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama doa kita lebih kuat dari balak. Doanya lebih kuat, maka balaknya hancur enggak jadi turun, kalah oleh doa. Kemungkinan kedua balaknya lebih kuat dari doa. Maka balaknya tetap turun tapi turunnya ringan karena sudah ditabrak oleh doa kita. Kemungkinan yang kedua, sama-sama kuatnya antara doa dengan bala. Maka dia bergumul di antara langit dan bumi, bergumul terus kuat-kuatan. Ya, doa. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, doa itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena ketika doa kita merasakan kekhusyuan, kita merasakan keagungan Allah, Allah yang bisa mengabulkan doa kita. Coba rasakan ketika kita berdoa, baca zikir, duduk baca zikir satu setengah jam. Rasanya bagaimana jiwa kita? Jiwa ini rasanya tenangnya bukan main. Misalnya setelah sholat subuh ya, jangan pergi dulu zikir dulu setengah jam. Itu jiwa mendapat ketenangan luar biasa dari doa-doa. Jadi doa ini faedahnya banyak sekali. Kemudian di samping doa ini adalah ibadah, Allah itu paling senang kalau orang berdoa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi orang doa itu Allah senang. Senang orang doa itu Allah senang. Senang bukan berarti Allah butuh ya, bukan. Allah senang dengan hamba yang berdoa itu. Karena dia mengakui tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dia berada di atas jalan yang benar. Apalagi ketika kita berdoa sambil mengangkat tangan, mengangkat tangan ya, pada waktu dianjurkan mengangkat tangan. Misalnya setelah sholat malam, antara adzan dan komat, mengangkat tangan sambil doa. Ini juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Allah malu kalau tangan kita kembali dalam keadaan hampa, kosong tangan kita. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibataini Sesungguhnya Tuhanmu itu hayyun karimun, maha malu lagi maha karim, loman, dermawan. Allah malu kalau ada hambanya ngangkat tangan berdoa kepadanya, kemudian tangannya kembali dalam keadaan hampa kosong, tidak dikabulkan. Jadi inilah doa-doa ma'asyurul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dan kita ada pembahasan masalah doa ini secara khusus. Ini kebetulan saja babnya bab doa ya. Kebetulan saja kita ada bahas masalah ini tiap-tiap hari Jumat di radio. Radio jam 8 malam. Sampai jam 9 ada juga pertanyaan lewat SMS. Kita khusus bahas fikih doa dan dikir. Itu diambil dari kitab Fikhul Ad'iyati wal Azkar yang dulu juga pernah kita bahas di kajian Maghrib, kitab yang sangat bagus ditulis oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Seorang dosen di Madinah, Jamiah Islamiyah. Beliau juga pernah datang ke Malang, hafizahullah taala. Luar biasa kitab itu. Tentang doa-doa. Doa ini penting. Kita ibadah kepada Allah dengan doa. Apalagi ketika dalam diri kita ini ada dorongan kepingin doa. Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Kita kadang merasakan dorongan kepingin doa, dorongan kepingin doa, dorongan kepingin doa. Itu jangan ditahan, doa. Karena ketika ada dorongan kepingin doa, berarti Allah menakdirkan kita doa dan Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi ketika ada dorongan kepingin doa, jangan ditahan, ungkapkan kepada Allah, diungkapkan. Bagaimana ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan inilah ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Faman ulhamad du'a fa innal ijabata ma'ahu. Saya tidak terlalu memikirkan dikabulkannya doa. Yang saya pikirkan adalah dorongan kepingin doa. Barang siapa yang ada dorongan keinginan untuk doa, maka berarti Allah hendak mengabulkan doanya. <clears throat> Semuanya kan ditakdirkan oleh Allah kan? Iya. Tapi doa bisa menolak takdir. La yaruddul qadar, la yaluddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu juga takdirnya Allah. Betul atau enggak? Ah. Doa itu adalah takdirnya Allah. Allah menakdirkan kita doa dan Allah menakdirkan mengabulkan doa kita. Doa. Apalagi kalau kita berdoa dan kita memenuhi adab-adab doa. Di antara adab doa yang paling prinsip, hendaklah yang kita konsumsi hanya yang halal-halal saja. Ini juga paling prinsip ya, halal, halal. <clears throat> Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih yang oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam arba'innya, arba'in Nawawi yaitu beliau bersabda innallaha ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban Allah maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian beliau bawakan dua ayat perintah Allah kepada para rasul dan orang-orang beriman supaya makan yang halal dan baik. Kemudian beliau cerita tentang seseorang. Tsumma zakara ar-rajul yutilus safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya fil haram fa'anna yustajabu pula. Beliau sebutkan seseorang yang orang ini banyak melakukan perjalanan ibadah. Banyak melakukan perjalanan ibadah, banyak haji, banyak umroh, banyak jihad, banyak segala macam perjalanan ibadah. Saking sibuknya dia dengan ibadah-ibadah tadi sehingga dia tidak memperhatikan keadaan keadaan tubuhnya. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya Artinya syarat-syarat dikabulkan doa, adab-adab dikabulkan doa dia penuhi. Dia mengharapkan Allah, dia butuh Allah. Istilahnya dia nelongso di hadapan Allah. Dia angkat tangannya. Bahkan dia sebut-sebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nyebut-nyebut nama-nama Allah. Tapi ada syarat utama yang dia lupakan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi yang masuk ini halal, halal. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita perlu selalu berdoa kepada Allah, jangan sampai masuk tubuh kita kecuali yang halal. Karena kalau sudah ada masuk yang haram, konsekuensinya berat. Doa kita enggak mustajab. Bahkan daging kita yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas. Surga tidak mau nerima. Sahabat Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu taala pernah suatu ketika beliau diberi hadiah kue oleh mantan budaknya. Sempat ditelan satu suapan. Kemudian setelah itu budaknya mengatakan bahwa uang yang saya buat beli kue itu adalah uang haram bekas perdukunan dulu. Sahabat Abu Bakar takutnya bukan main. Langsung beliau memasukkan tangannya ke tenggorokan, diorok-orok, dikeluarkan isi perutnya, ditumpahkan semuanya. Lalu beliau ditegur oleh teman-temannya, "Wahai sahabatnya Rasulullah, amin ajli luqmah taf'alu hadza?" Apakah gara-gara satu suapan Anda keluarkan kayak gini nih? Satu suapan aja. Apa kata beliau? Wallahi la illam yakhruj illa maanafsi sila fa'altu. Demi Allah. Kalau sekiranya tidak keluar satu suapan tadi kecuali dengan jiwaku, dengan rohku, saya akan lakukan. Sampai mati saya akan lakukan, harus keluar. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram neraka lebih pantas. Surga tidak mau menerima. Tiap-tiap gumpal daging, satu gumpal. Bagaimana kalau dua gumpal? Bagaimana kalau tiga gumpal? Bagaimana kalau bergumpal-gumpal? Bagaimana kalau dagingnya semuanya haram? Allahu Akbar. Memberi makan anaknya haram, istri haram, semuanya haram, khianat. Khianat kepada keluarga. Kemudian juga ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mohon kepada Rasulullah supaya doanya mustajab. Ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna mustajab da'wah. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya doa saya mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atiq mat'amak takun mustajab da'wah." Halalkan makananmu, nanti doamu akan mustajab. Itu di antara syaratnya doa, makan yang halal. Ma'asyiral muslimin, Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal-halal saja. Allah menjauhkan kita daripada yang haram. Terus terang saja, cari yang haram itu gampang. Gampang. Bahkan mungkin sebagian orang itu oleh Allah dibukakan jalan menuju yang haram. Diuji. Cari yang haram itu gampang. Kita mau pakai pacul bisa. Majul uang haram. Bisa enggak? Bisa. Tapi apa kita mau mengorbankan akhirat kita? Istilahnya pertanyaan yang tadi diungkapkan ya. Mau enggak kita dapat satu miliar masuk neraka? Mau enggak? Dapat satu triliun masuk neraka? Mau enggak? Insya Allah nggak mau. Ketika di masjid, ketika di luar masjid, iya godaan, fitnah. Ketika sudah datang satu miliar, Kemudian di antara adab doa kita mencari waktu-waktu yang bagus, waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu istimewa, waktu mustajab ada setahun sekali, yaitu pada hari Arafah, setahun sekali. Ini waktu yang paling istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a du'a'u Arafah. Doa terbaik adalah doa Arafah. Mustajab, yang mana Allah mendekat kepada orang-orang wukuf di Arafah. Allah membangga-banggakan mereka kepada para malaikat. Allah mengatakan unduru ila ibadi atau syu'tan hubran madza arada haula. Lihatlah hamba-hambaku datang kepadaku rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, apa yang mereka inginkan? Mereka dipanggil oleh Allah, mereka penuhi panggilan Allah, mereka berdoa kepada Allah, Allah penuhi doa mereka. Kemudian <clears throat> di antara waktu yang mustajab pula waktu istimewa wa Ramadan minal ashur itu pada bulan Ramadan. Sebulan penuh doa mustajab. Pada bulan Ramadan. InsyaAllah sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Sekarang sudah Jumadil Ula. Sebentar lagi Jumadil Tania, Rajab, Syakban, Ramadan. Yang mana salafus soleh itu berdoa enam bulan supaya ketemu Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Bulan-bulan pelebur dosa. Kemudian wa yaumal jum'a minal usbu ada lagi hari Jumat seminggu sekali. Hari Jumat doa mustajab. <clears throat> Para ulama khilaf kapan yang mustajab hari Jumat itu Ibnu Hajar menyebutkan ada 40 pendapat. 40 pendapat tentang waktu yang mustajab hari Jumat. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dari 40 pendapat itu yang paling rojih dua. Yang pertama ketika khotib naik mimbar sampai selesai sholat. Itu doa mustajab. Yang kedua, setelah sholat asar sampai matahari terbenam hari Jumat. Kemudian tiap malam ada doa mustajab. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Langsung Allah menawarkan kepada hambanya, kalau ada orang berdosa minta ampun, aku ampuni. Kalau ada orang minta, aku beri permintaannya. Kalau ada orang doa, aku berikan doa-doanya dikabulkan tiap malam, masya Allah. <clears throat> Kalau bisa sholat malam ini jangan sampai ditinggalkan, sebisanya semampunya, walaupun minimal dua rakaat. Kalau kita belum sholat witir minimal satu rakaat. <clears throat> Kemudian ada pula saat-saat yang mustajab, saat istimewa. Seperti apa? Kanuzulil motor, ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan itu doa mustajab karena hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di tengah-tengah medan perang, ketika berkecamuk perang, itu doa mustajab. Ketika berkecamuk perang. Maka dari itu Rasulullah ketika berkecamuk perang, itu menanyakan kepada sahabat wanita yang bernama yang bernama Ummu Umarah, Ummu Umarah. Ya Ummu Umarah, salini. Wahai Ummu Umarah, mintalah kepadaku. Kamu minta apa? Jadi Ummu Umarah ikut perang ya, jadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi perisainya Rasulullah. Kata Ummu Umar apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta menjadi teman Anda di surga. Jadi bukan minta harta, bukan minta tah, bukan minta duniawi. Yang diminta kali ya Rasulullah, saya kepingin jadi temanmu di surga nanti. Kemudian kata Rasulullah, fa'inni 'ala nafsiki bi katratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah saya kamu yang banyak-banyak sujud, banyak sholat. Kemudian di antara doa yang mustajab pula ketika sujud. Sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir itu mustajab. Bahkan posisi kita paling dekat dengan Allah ketika sujud. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktiru fihi minat doa. Sujud. Bahkan doa bahasa Indonesia boleh. Saya dulu ketika di Indonesia sebelum ke Saudi itu banyak yang mengatakan enggak boleh doa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dalam hati saja. Lalu saya tanyakan kepada Syekh Utsaimin. Saya tanyakan, "Syekh, boleh enggak saya doa bahasa Indonesia dalam sujud?" Jawaban beliau, "Boleh." Boleh. Kemudian ketika saya cuti ke Indonesia, masih juga banyak pendapat mengatakan enggak boleh. Saya ragu-ragu lagi. Ketika kembali ke sana tanya lagi, "Syekh, boleh enggak saya doa bahasa Indonesia?" Boleh. Dilafatkan boleh, Syekh. La baksa, boleh. Yang penting pokok doanya tetap apa namanya? tasbihnya tetap bahasa Arab. Subhanaka ya Allah bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Adapun doa bahasa Indonesia boleh. Ya Allah ampunilah hamba, sayangilah hamba, berilah hamba kesehatan, jagalah anak-anak hamba, berilah hamba keluarga sakinah, mawaddah warahmah, boleh tidak apa-apa. Boleh. Karena doa adalah merupakan apa namanya bahasa-bahasanya Allah. Semua bahasa miliknya Allah. Jadi doa. Ketika saya mengatakan gini ada yang tanya lagi, kalau gitu sholat dengan bahasa Indonesia boleh. Nah, kok jauhnya itu loh. Doa bahasa Indonesia dikiaskan dengan sholat bahasa Indonesia tidak boleh. Oh, tasbihnya aja bahasa Indonesia nggak boleh. Tasbih tetap bahasa Arab. Cuman doanya aja yang bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Arab. Boleh silahkan. Kemudian juga termasuk doa yang mustajab itu sebelum salam. Setelah tasyahud selesai, doa Allahumma inni a'udzubika jahannam ya, biasa selesai, doa. Itu juga mustajab sebelum salam. Kemudian doa yang mustajab pula antara azan dan komat. Kita di masjid nunggu komat berdoa. Kalau ibu-ibu di rumah ya antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Karena kita nunggu sholat sama dengan kita di dalam sholat. Kemudian di antara adabnya doa ya tadi itu kita mantep, yakin, jangan ragu-ragu, konsentrasi. Karena ada orang doa sambil nggak konsentrasi, noleh-noleh sana sini ya doanya. Nah, konsentrasi yang khusyuk sekali. Bahkan kalau kita mendoakan orang, mendoakan anak, mendoakan siapa, sambil kita bayangkan anak itu didoakan. Ya Allah, berilah hidayah si fulan, tunjukkan ke jalan yang lurus, sambil kita bayangkan, bayangkan, bayangkan. Ya. Istilahnya diapakan itu? Di batinnya. Kebaikan, untuk kebaikan tidak apa-apa, kalau untuk keburukan yang tidak boleh. Kemudian doa dalam keadaan suci, menghadap kiblat, bahkan kalau perlu doanya diulang-ulang tiga kali, mintanya diulang-ulang tiga kali. Rasulullah kalau berdoa itu idza da'a da'a salatan wa idza sa'ala sa'ala salatan, diulang-ulang tiga kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita dianjurkan memuji-muji nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semakin kita pandai muji Allah, menyebutkan nama Allah, sifat Allah semakin bagus. Kalau kita lihat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memuji-muji Allah dulu. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل الفرقان muji-muji Allah Subhanahu wa taala Inilah ma'asyiral muslimin Kemudian diantar antara adabnya doa, jangan kita mengatakan saya sudah doa oleh Allah enggak dikabulkan, lalu enggak doa lagi. Ini malah enggak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan saya sudah doa tapi enggak dikabulkan, oleh Allah. Enggak. Dikabulkan oleh Allah doa kita. Hanya saja Allah mengabulkannya dengan cara Allah. Mungkin cepat, mungkin lambat, mungkin disimpan di akhirat, mungkin untuk menolak bala. Minimal ketika kita doa, yang kita dapat apa yang pasti? Yang pasti dapat nggak ada keraguan. Yang kita dapat apa? Pahala pasti dapat. Doa adalah ibadah. Kemudian apa lagi yang pasti dapat? Yang pasti dapat apa lagi? Ketenangan dan kedamaian. Orang doa itu jiwanya tenang, damai. Itu pasti kita dapatkan. Semakin banyak doanya, semakin tenang, semakin damai. Jadi nggak ada istilahnya orang doa rugi. Rugi nggak ada. <clears throat> ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yastajib li." Seseorang dari kamu doanya pasti dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Dia mengatakan, aku telah berdoa, tapi oleh Allah tidak dikabulkan doa saya. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Rahimahumullah. kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah hari Ahad depan kita libur satu, kajian hari Ahadnya libur satu. Adapun hari Selasa dan hari Sabtu tetap seperti biasa. Selasa nanti saya, cuman Ahad depan aja libur satu. Insyaallah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'as samawati wal ardh يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ولوالدينا ولي ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشائخنا اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Kami memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-namamu yang maha baik, dengan semua sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kami mohon dengan namamu ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak berdiri sendiri, wahai tempat bergantung semua hambanya, wahai yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Wahai Allah ampunilah dosa-dosa kami Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami Ampunilah dosa-dosa istri-istri kami Anak-anak kami Saudara-saudara kami Karib kerabat kami Famili kami, paman kami, bibi kami Kakek kami, nenek kami Dan semua keluarga kami Dari yang paling atas sampai yang paling bawah Wahai Allah ampunilah dosa-dosa kami Ampunilah guru-guru kami ya Allah Ampunilah semua orang yang kami mencintai mereka dan mereka mencintai kami. Ampunilah ya Allah semua orang yang meminta kami mendoakan mereka. Ampunilah semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Wahai Allah, ampunilah semua murid-murid kami yang menghadiri majelis kami. Allahumma ufir lana warhamna, Allahumma tub alina. Ya Afu, ya Ghafur, ya ghafar, ya tawab, tub alina. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة Wahai Allah, ampunilah dosa kami يا ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan. Maafkanlah semua dosa kami ya Allah. Wahai yang menutupi semua aib. Wahai yang mengetahui segala yang gaib. Ampunilah semua dosa-dosa kami dan tutupilah aib-aib kami. Wahai yang maha luas rahmatnya. Wahai yang maha besar ampunannya. Ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang kami lakukan dan semua kesalahan yang kami kerjakan. Allahumma bi bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari yang haram. Wahai Allah, jadikanlah kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulli asir, fa inna taysir al-asir alayka yasir. Wahai Allah, wahai yang memudahkan segala yang sulit, Permudahlah segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Karena semua kesulitan bagimu adalah mudah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.